Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah Alhamdulillah. Pada sore yang berbahagia ini, ba'da salatil asr, kita masuk kepada sesi yang ketiga, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sebagian ikhwan dan akhwat. Maka sebelum saya membacakan pertanyaan yang tertulis terlebih dahulu, saya mendahului dengan pertanyaan sebagian dari ikhwah <clears throat> yang bertanya tentang apa yang saya jelaskan di pertemuan pagi tadi tentang ucapan sebagian dari dai atau bukan dai di dalam menyikapi perselisihan hukum klaim Syekh Hana Syekh Rabi hafidahullah terhadap hajuri ataupun terhadap salah seorang ustad di Indonesia. Apakah mengatakan bahwa kalam Syekh Robi seperti wahyu atau menyatakan apakah Syekh Robi itu Tuhan atau menyatakan apakah kita masuk surga harus menerima dulu kalamnya Syekh Robi nah, ini jenis-jenis pertanyaan iya dan ini memang diucapkan oleh mereka maka saya mengatakan dalam menjawab pertanyaan ini pertama Kalau orangnya memang dalam perkara tersebut dia tidak senang dengan hukum tersebut menyelisihi Asy-Syaikh Rabi bin Hadi yang tentunya tanpa penelitian yang mendalam maka pasti dan pasti kita katakan bahwa itu adalah salah satu bentuk pendeskreditan perendahan terhadap Syekhana Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah salah satu ulama imam jarah wa ta'dil fi hadzal asr di zaman sekarang ulama besar ahlul hadis yang direkomendasi oleh Syekh Imam Al-Albani rahimahullah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah tiga ulama besar ini yang sangat terkenal di seluruh dunia dan diakui keimamahan mereka memberikan rekomendasi kepada guru kami Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah yang masih hidup sampai saat ini bermukim di Makkah Al-Mukarramah hafidahullah taala wal jami' Nah, jelas. Tapi kalau orang yang menyatakan itu benar-benar orang yang cinta terhadap beliau. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dadanya. Tidak ada penyakit terhadap beliau. Lalu memang dia benar-benar ingin menasehatkan pada seseorang yang mengkhawatirkan memang dia jangan sampai terlalu taklid Sampai tidak lagi melihat dalil. Lalu dia menasehati seseorang, ya akhi, kalam Syekh Robi bukan wahyu. Fahada yang seperti ini kita katakan bukan pencelaan terhadap Syekh Robi. Hafidahullah. Namun perlu kita tekankan ikhwani fiddin azzakumullah. Bahwa tiga jenis ucapan tadi sudah kita pastikan dari orang-orang yang berpenyakit. Maka kita memastikan pula bahwa itu adalah pencelaan terhadap Syekh Robi Hafidahullah. Yang menyatakan dalam rangka kejengkelannya, dalam rangka tidak setujunya, tanpa melihat dalil, tanpa mengoreksi dan meneliti lebih jauh. Apa dalil-dalil Syekhana Robi bin Hadi al-Madkhali. Lalu dia menyatakan, kalam Syekh Robi bukan wahyu. Apa, apakah kita harus masuk surga, harus menerima ucapan-ucapan Syekh Rabi. Na'udzubillahi min dzalik. Naam, ini kalam orang-orang yang fi qulubihim marad, pada hati tersebut tentang kesalahan-kesalahannya. Lah, sampai saat ini belum ada kejelasan akan rujuk tersebut, taubat tersebut. Karena taubat ada syarat-syaratnya ikhwana fiddina azakumullah wa akhwati fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Illal ladzina tabu wa aslahu dan setelah itu dia ada upaya untuk memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang dia buat tadi Wabayanu dan yang ketiga, dia menjelaskan dengan sorohah, bukan dengan isyarat-isyarat, tapi dengan jelas bahwa dia telah bertobat dari seluruh kesalahan-kesalahan yang disebutkan dan dia berlepas diri darinya. Barang siapa yang membelanya, maka dia bukan orang yang sama dengan dia. Dia berlepas diri ini namanya taubat nasuha, Taubat yang hak. Yang memenuhi syarat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Adapun taubat. Sekedar menulis. Lalu mengirimkan kepada yang tidak jelas. Apakah taubat itu konsekuensinya bagaimana? Menerima dengan rincian-rinciannya. Naam. Dan justru dari pengikut para pengikut-pengikut masih saja melakukan pengembosan-pengembosan, pembelaan-pembelaan. Tidak ada juga kalimat yang jelas dari dia bahwa saya berlepas diri. Jangan jangan lagi ada yang membela diri saya dalam poin-poin kesalahan ini. Belum ada sampai saat ini. Sehingga masih wajar kalau dari para pengikut-pengikut itu terus melakukan pembelaan-pembelaan, terus melakukan penggembosan-penggembosan Fahada taubah yang belum jelas. Belum benar taubatnya. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Apa kata Allah? Faulaika atubu alaihim. Barulah orang-orang yang seperti ini saya beri maaf. Saya beri taubat padanya. Nah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Kalau memenuhi syarat-syarat taubat. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan ustadz yang lainnya? yang bersamanya? Bolehkah kita mengikuti kajiannya? Bagaimana seharusnya sikap kita? Tidak boleh. Ustadz-ustadz yang bersamanya adalah orang-orang yang melakukan pembelaan. Naam, melakukan pembelaan. Maka tidak boleh bermajelis dengannya. Hukum tahdir berlaku pada dirinya pula. Orang-orang yang membela. Demikian fatwa ulama. Hatta sekalipun Asy-Syaikh Al-Imam rahimahullah ketika menurunkan tahdir terhadap hajuri, beliau mengatakan tahdir ini juga kepada orang-orang yang muta'assibuna lahu. Dalam kalam yang lain dari Syekh Abdullah Al-Bukhari, beliau menyatakan wal mudafi'una anhu. Orang-orang yang ta'assub dan orang-orang yang membelanya. Juga dia kena tahdir. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang baru saja saya berbicara sebelum sholatul asar tadi tentang orang-orang yang membela dan tidak menerima hukum ulama tanpa hujah, tanpa dalil. Sementara juga dia sudah ditegakkan dalil padanya bahwa ulama itu memberi hukum demikian dan demikian. Disebutkan dalil-dalilnya terperinci. Dia pun tetap pada pendiriannya membela orang tersebut dan tidak mau mengikuti hukum dari para ulama-ulama tersebut. Maka orang yang seperti ini juga sama dengannya. Naam, dia juga menyimpang. Kita katakan dia juga menyimpang setelah tegak hujah padanya. Naam, ini jelas dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Naam, jelas di dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang diambil dari dalil-dalil. Sehingga para ulama memberikan kaidah bahwa tahdir kepada orang tersebut juga orang-orang yang membelanya, orang-orang yang ta'assub dengannya ditahdir. Nah, sama-sama menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana status dan keadaan ustadz tersebut? Bahwa ini pertanyaannya semuanya ustadz-ustadz tersebut dan bagaimana pula keadaan ustadz yang bersamanya. Nah, belum ada dari ulama yang menyatakan hizbi. Nah, di sini perlu saya tanbih kepada antum sekalian dan kepada ummahat. Sekali lagi, jangan kita berbicara tanpa ilmu. Karena kita akan terkena ayat yang telah kita sebutkan tadi. Wala taqfu ma laysa bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu padamu. Naam, ikut berbicara, menghukumi sementara belum ada hukum dari ulama atau minimal dari para ustadz yang mengetahui hakikat permasalahan. Lalu kita mendahului, padahal kita bukan ustadz, bukan pula ulama. Naam, jangan, karena engkau akan terkena dengan ayat tersebut. Adapun tahdir tetap berlaku. Untuk dijauhi, tidak didengarkan kaset-kasetnya. Sekalipun dia masih dalam keadaan ahlus sunnah. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Rasulullah memboikot Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya 50 hari 50 malam tidak dijawab salamnya, tidak dikasih senyum, bahkan istrinya disuruh tinggalkan suaminya sampai dia bertobat dengan sebenar-benar taubat. Naam. Baru kembali bersama dia, berteman dengan dia, berkawan dengan dia setelah jelas tobatnya. Apakah Ka'ab bin Malik keluar dari Al-Sunnah pada waktu itu? Tidak mesti. Apakah Imam Yahya ibn Ma'in ketika men, tidak menjawab salam Imam uh, Imam Ahmad ketika tidak menjawab salam Yahya ibn Ma'in? Yahya ibn Ma'in bukan ahlus sunnah? Tidak tetap saja dalam posisinya ahlus sunnah. Naam. Demikian pula Imam Bukhari rahimahullah. Maka kaidah yang menyatakan bahwa tahdir itu harus dan mengharuskan dia keluar dari ahlus sunnah. Ini kaidah yang tidak benar, keliru. Naam. Mentahdir sekalipun dia ahlus sunnah kalau memiliki kesalahan dia sampai padanya hujah dan dia tidak menerima hujah tersebut tanpa hujah yang lain maka ini diingkari, dibantah, dijelaskan kesalahannya. Itulah yang disebut dengan tahdir Kalau masih ngeyel, masih menantang, berlaku boykot, hajar, tinggalkan. Nah, demikian tahapan-tahapan yang Allah sebutkan kandungan maknanya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam suratul Nahl. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwalah di jalan Allah dengan hikmah yang pertama, dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Itu hikmah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah, dalil. Wal mau'izatil hasanah. Kalau dalil ini tidak mempan, beri nasihat dengan cara yang baik pendekatan. Cari orang yang bisa mendekatinya. Berikan nasihat-nasihat. Juga kalau tidak mempan. Mungkin ada dalil-dalil yang dia miliki. Keluarkan. Bantah satu persatu. Subhat tersebut. Debat. Musyawarah. Bantah. Subhat-subhat dalil-dalilnya. Kalau juga sudah terbantah semua. Tidak lagi menjadikan dia jerah. Maka tidak ada jalan lain. Harus dengan tahdir. Tahdir juga tidak mempan. Harus dengan boykot. Demikian tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh para imam ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Ikhwani azakumullah. Bagaimana sikap kita terhadap sudah. Bagaimana sikap kita mengenai rencana daurah masyayikh yang akan diadakan oleh pihak ustaz tersebut? Nah, Saya sampaikan kepada antum bahwa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali di awal-awal fitnah sebelum keluarnya hukum terhadap hajuri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Busabi murid tertua dari Syekh Mukbil bin Hadi di Yaman berkunjung ke rumah Syekh Rabi bin Hadi di Makkah Syekh Rabi memberikan nasihat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi karena mendengar berita bahwa dia akan diundang oleh Ustaz tersebut di Indonesia ini. Akhirnya Syekh Rabi dengan lemah lembut duduk bersama Syekh Muhammad Al-Wusabi di rumah beliau memberikan nasihat. Demikian, demikian, demikian. Tolong antum jangan hadir menghadiri undangan ustadz tersebut. Tapi hadirilah undangan Ustadz Lukman Ba'abdu hafidahullah. Wa ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Itu nasihat Asy-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah. Terhadap Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi hafidahullah ta'ala. Salah satu ulama yang ada di Yaman di Hudaidah. Naam. Dan beliau menjawab Abshir. Menerima nasihat Syekh. Berita gembira, ya Syekh. Beliau siap mengamalkan nasihat tersebut. Oleh karena itu, insya Allah, kalau Syekh Muhammad Al-Busabi, kita yakin beliau tidak akan datang kalau undangan dari orang tersebut. Kalau yang lainnya, wallahu a'lamu bisawab. Ada beberapa kemungkinan. Mungkin saja mereka belum tahu nasihat ini dari Syekh Robi kepada Syekh al wusobi Sehingga mereka mau hadir. Seandainya mereka tahu nasihat ini, fa insya Allah kita berbaik sangka. Mereka tidak akan mau hadir. Dengan undangan tersebut. Mungkin saja kalau seandainya terjadi, maka kita tidak menghadirinya. Bukan karena fonis dan memastikan ketidakhadiran kita tahdir kepada masyayikh tersebut. Tidak. Tapi dalam rangka mewujudkan, mengamalkan nasihat Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali. Hafidahullah. Nah, mengamalkan nasihat beliau. Kenapa? Karena beliau sudah menjelaskan dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti tentang ustadz tersebut yang mengundang. Jadi jangan lagi dicampur adukan. Ketidakhadiran kita dan kita nasihatkan tidak hadir bukan karena mentahdir syekh-syekh yang datang. Tetapi mentahdir yang mengundangnya dan menaseh, mewujudkan nasihat syekh kami Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Hafidahullah. Jelas ya? Jelas enggak? Kalau ada yang tidak jelas, Fadl, irfa yadahu. Angkat tangannya, sebutkan apa tidak jelasnya. Jangan sampai nanti selesai dari majelis ini, ada lagi yang lain-lain. Nah, Fadl, apa yang tidak jelas? Jelas ya? Jelas, naam. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan dosa-dosa yang telah diampuni dan bagaimana dengan ayat sekecil apapun perbuatan itu tetap akan dibalas begitu pula perbuatan baik sekecil apapun tetap akan dibalas perbuatannya mohon penjelasannya Ustaz barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Nah, tidak bertentangan antara keduanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun Maha Penerima Taubat dan Allah Subhanahu wa taala dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan hamba. Lalu hamba itu tidak mendapatkan akibat buruknya. Di dunia ini juga di yaumul kiamah, di akhirat kelak. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya rahimahullah. Naam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan firman Allah dalam surat An-Nahl. Yamhallahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus Allah yang apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dijelaskan ayat ini bahwa kalau nggak salah dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang pelaporan amalan setiap hamba di setiap yaumul isnain wal khamis. Dari setiap hari Senin dan Kamis pintu surga dibuka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu para malaikat-malaikat pencatat amal melaporkan amalan setiap hamba yang sudah dicatat pada yaumul isnain wal khamis hari Senin dan Kamis lalu Ketika malaikat melaporkannya menghadap kepada Allah, Allah katakan dengan ayat ini tadi. Naam, penafsiran dari ayat ini. Yamhallahu ma yasha wa yuthbit. Hapus ini, hapus itu. Malaikat menghapuskannya di catatannya. Tetapkan ini, tetapkan itu. Mereka menetapkannya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan ayat dalam suratun Nahl wa yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Di sisinya ada ilmu kitab, ilmu lauhil mahfud. Takdir induk di lauhil mahfud. Nah, berarti di sini menunjukkan dosa yang dilakukan hamba bisa dihapus. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendak Allah. Maka banyaklah berdoa banyaklah memohon istighfar dan taubat kepada Allah sebagaimana yang kita jelaskan di subuh tadi. Naam, tentang istighfar dan taubat. Semoga Allah menghapus dan Allah akan melindungi kita dari kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan dari dosa yang telah berlalu. Dan semoga Allah melindungi kita dengan taubat kita untuk terjatuh dalam dosa yang berikutnya. Nah, inilah mana istighfar dan taubat perbanyak. Naam. Semoga kita tidak mendapati di dunia ini dan tidak mendapati lebih-lebih di yaumul kiamah pengaruh buruk yang ditimbulkan dari dosa tersebut. Di hari kiamat tentunya dengan api neraka Allah waliyadzubillah. Huru hara yaumul kiamah. Naam. Dahsyatnya hisab. Fanas'alullah assalamata wal afiyah. Naam. Sekecil apapun Allah akan datangkan dosa tersebut. Betul. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faman thaqulat mawazinuhu ah, afwan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan kebaikan sebesar biji atom pun dia akan melihat. Amalan keburukan sebesar biji atom pun dia akan melihat. Ayat ini semakna dengan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang dinikos hisapnya, didebat hisapnya di umul kiamah. Kata Rasulullah Alaihi Wasallam, "Ma min ahadim minkum nukisha hisabuhu illa halak." kama alaihi salatu Tidak ada seorang pun di antara kalian yang didebat hisapnya nanti di hari kiamat di sisi Allah. Melainkan dia akan melihat dirinya binasa binasa. Mengapa? Karena Allah tampakkan seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Sebesar apapun yang pernah dia lakukan, rekamannya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang tidak merasa binasa? Semua kita punya dosa yang banyak. Nah, semua kita punya dosa yang banyak. Ketika Allah menampakkannya, kita akan melihat diri kita hancur, binasa. Tidak ada harapan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi yang sedang dahsyat. Matahari sembil dari kepala manusia. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai di mulutnya, ada yang sampai di pundaknya, di pusarnya, di lututnya, di mata kakinya, ada yang sama sekali tidak tersentuh dengan keringat. Semua tergantung dengan besar kecilnya amalan-amalan saleh dan tergantung dengan taufik dari Allah dalam melihat besar kecilnya keikhlasan niat, keteguhan niat seorang hamba. Kadang-kadang seseorang memiliki dosa yang besar, tapi Allah melihat hatinya punya keteguhan yang kuat dalam menangis, menjerit akan dosa tersebut. Dibanding dengan ada orang yang banyak amalannya, tapi nilai keikhlasannya lebih sedikit, lebih kecil. Kadang-kadang yang ini tidak dihapus. Yang ini lebih berat daripada yang ini diampuni oleh Allah dihapus. Semua di atas kehendak Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita dengan istighfar dan taubat kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang memiliki kualitas ikhlas yang paling tinggi, yang kuat, keteguhan hati yang kokoh sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan dosa-dosa kita. Naam, sekalipun Allah akan menampakkan tapi semoga Allah menghapuskannya sehingga perasaan kita yang tadi binasa ternyata kita menerima catatan kitab kita melalui tangan kanan. Falhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Siapa yang membacakannya? Hah? Siapa yang membacakan? Tentang hisap yang menerima dari tangan kanannya. Tentang hisap yang menerima dari tangan kirinya. Hah? Fasaufa. بارك الله Fa فأما من utiya كتابه بيمينه yaminih يحاسب حسابا يسيرا Adapun orang-orang yang dihisap oleh Allah nanti di hari kiamat, kelak akan menerima catatan amalannya melalui tangan kanannya, lalu dihisap dengan Allah dengan hisap yang mudah. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah menyebutkan hadis tadi, semua akan merasa binasa. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, istri Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran? Fa'amma man kitabahu biyamini fasahu payuhasabu hisaban yasira. Adapun wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang menerima tangan kanannya dengan eh, catatan amalannya dengan tangan kirinya, maka itulah yang dihisap dengan hisap yang berat. Naam. Dialah yang mengalami kerugian billah. Sampai-sampai dia mengatakan, tidak usah saya menerima kitab ini. Mengapa saya diberikan kitab ini melalui tangan kiriku? Naam, dahsyat perkaranya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Innama dzalikal Wahai Aisyah, yang demikian itu adalah arf, yaitu penampakan. Allah akan menampakkan semua apa yang telah kita lakukan. Yang paling kecil sampai yang paling besar. Terekam semuanya. Sehingga kita merasa binasa. Tetapi dengan rahmat Allah, dengan keutamaan Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah hapus kesalahan-kesalahan itu sehingga tidak diletakkan di atas mizan kecuali syirik syirik kecil tidak akan dihapus oleh Allah. Syirik kecil kalau orang meninggal dia belum sempat bertobat, tidak akan dihapus oleh Allah. Pasti dia akan dihitung, dihisap di atas timbangan mizan. Ini bahayanya syirik. Syirik kecil loh. Bukan syirik besar. Kalau syirik besar kekal dalam api neraka. Ini syirik kecil. Ria, syirik kecil. Bisa mengantarkan pada syirik besar. Niat yang ria. Ujub, berbangga dengan amalan. semua ingin didengarkan. Semua itu ria. Syirik kecil. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah, lalu kita meninggal. Maka itu pasti akan diletakkan di atas mizan. Tidak dihapus oleh Allah. Itulah keterangan Sebagian ulama kita seperti Syekh Saleh Al-Syekh, hafidahullah, Menteri Agama Saudi Arabia dalam mensyarah Kitab Tauhid, dalam meringkas syarah Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Naam. Kenapa? Berdalilkan dengan ayat Allah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya. Kata beliau, syirik di sini umum dalam secara bahasa ayyusyrakaan dan fil mudhari masdariyah mengandung makna umum semua syirik termasuk syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelakunya meninggal belum sempat bertobat, maka pasti akan diletakkan di atas mizan. Itu mujtahid ijtihad dari sebagian ulama Naam. Dan dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Hafidhahullahu ta'ala. Wallahu alam bisawab. Afan Ustaz, bagaimana dengan kesalahan? Sudah tadi. Nah, barakallahu fikum. Taib, kita cukupkan sesen yang ketiga ini dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi kepada seluruh ikhwan saya mengucapkan jazakumullah khair atas penghargaan, pelayanan, pemuliaan antum kepada saya pribadi yang tentunya lemah dan doif. Naam, dibanding para asatidah yang lainnya yang mereka lebih pantas sesungguhnya untuk berbicara di hadapan antum akan tetapi sebagai bentuk ta'awun alal birri wat taqwa sebagai bentuk tanasuh saling menasehati saling memberi manfaat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang di antara saudaramu meminta nasihat sahaka ahadukum falyansahu apabila salah seorang di antara kalian meminta nasihat maka hendaklah antum memberikan nasihat itu dalam rangka mewujudkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka inilah yang bisa saya sampaikan kepada antum sebagai nasihat khususnya kepada diri pribadi saya dan kepada antum sekalian sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira semoga Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menjadikan seluruh amalan-amalan antum dan kita semua